Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya yaitu permasalahan yang ke-80 Permasalahan yang ke 80 daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah adalah mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Jadi khulasahnya permasalahan yang ke-80 ini nanti adalah mengenai sikap hulunya mereka, sikap berlebihannya mereka. Nah, barakallahu fikum dalam sebuah perkara. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan dan berhati-hati jangan sampai kita memiliki sifat hulu. Nah, memiliki sifat hulu berlebih-lebihan. Yang tentunya berlebih-lebihan manakala seorang meletakkan tidak pada tempatnya. Al-mas'alatu as-samanun. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih. Al-mas'alatu as-samanun, permasalahannya yang ke-80. ittikhadu quburi anbiya'ihim wa salihihim masajida ittikhadhu quburi anbiya'ihim wa salihihim masajida perbuatan mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan kuburan orang-orang saleh menjadi masjid Naam. Kita lihat di sini. Qala Syekh salal Fauzan waffaqahullah syarahnya, mimma 'alaihi ahlu jahiliyyati min ahli kitab wa ghairihim. Termasuk perkara yang dilakukan oleh orang jahiliyah dari kalangan ahlu kitab dan yang selain mereka, ittikhadu quburi anbiya'ihim wa salihihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid-masjid. Wa hadha kana wa la yazalu 'inda al-yahud wan nasara. Dan ini dahulu terjadi dan masih senantiasa ada di nam eh, di lingkupan orang Yahud dan Nasara wa 'inda musyrikil Arab dan ada di na barakallahu fikum hafizakumullah orang-orang musyrik dari kalangan orang Arab wa 'indal muntasibina ila Islam dan juga ada di sisi orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam mimman ya'budunal qubura wal adriha dari kalangan orang-orang yang mereka menyembah kuburan-kuburan dan juga bangunan-bangunan wa ahlul kitab hum awalu man amina dzalik dan ahlul kitab siapa ahlul kitab al yahud wa nasara mereka lah yang pertama kali mengamalkan atau melakukan hal tersebut qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna al-qubur masajida. Ala fala al qubur masajida. Perhatikan di sini. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Naam, ala hendaknya sekali-kali jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, yakni musallayatin yusalluna 'indaha, yaitu tempat-tempat salat yang kalian yang yang ditegakkan salat di dalamnya atau ditegakkan salat di sisinya. Lianna salata 'indaha wasilatun ila ibadatiha. Karena salat di sisi kubur tersebut adalah sebagai perantara untuk di kemudian hari menyembahnya, mengibadahinya, mengibadahi kuburan tersebut. Wa in kana al-musalli yusalli lillah, walaupun orang yang salat itu salat karena Allah Subhanahu wa taala, lakin akan tetapi idza shalla 'inda qabrin, jika salat di samping kuburan, Fa inna hadha wasilatun ila ibadatih. Ini ujung-ujungnya adalah perantara atau sebuah wasilah yang menghantarkan kepada mengibadahinya. Fa kaifa idza da'al qabra? Bagaimana? Naam, kalau seandainya apabila dia berdoa di kuburan tersebut, fastanjabihi dan kemudian dia menyeru berteriak-teriak dengannya di situ. Wastaghatha dan juga beristighatsah dengannya dan kuburan tadi kama an 'indal atrihah sebagaimana diucapkan sekarang di sisi bangunan-bangunan kuburan, hadza min dinil jahiliyah. Yang seperti ini merupakan agama jahiliyah, min yahudin wan nasara ghairihim, dari kalangan orang Yahud dan orang-orang Nasara dan yang selain mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah wasallam sabda lamma akhbarathu Ummu Salamah wa Ummu Habibah radhiyallahu anta radhiyallahu taala anhuma ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma ammarat ra'atahu fi ardil habasyah minal kanais. ya barakallahu fikum atau minal kanais. Boleh dua-duanya. Dari perkara yang kedua-duanya melihat yaitu Ummu Habibah dan Mustalamah melihat naam di bumi Habasyah, Ethiopia sekarang ya, berupa gereja-gereja. Wa ma fiha min at-tasawir dan apa yang ada di dalamnya berupa gambar-gambar makhluk bernyawa. Li'anna Ummu Salamah wa Ummu Habibah qad hajarata ila al-Habasyah ma'a zawjayhima al-hijratul ula. Dikarenakan Ummu Salamah dan Ummu Habibah waktu itu sempat hijrah. Nah, berdua mereka berdua sempat hijrah ke Habasyah. Nah, bersama kedua suaminya. Hijrah yang pertama. Tara'ata fi biladil Habasyah al-kana'is al-muzakhrafata biha aswar. Kemudian keduanya melihat di sana di negeri Habasyah gereja-gereja yang dihias-hiasi dengan gambar-gambar makhluk bernyawa. Fadzakarata, fadzakarata Nah, fadzakara dzalik, kemudian keduanya menyebutkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi ulaika qaumun idza mata fihim idza mata fihim ar-rajulu salih aw al salih banaw 'ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi 'inda Allah. Allah musta'an. Perhatikan, mereka itu adalah sekelompok kaum apabila mati ada yang mati. Nah, barakallahu fikum dari kalangan mereka laki-laki yang saleh atau seorang hamba yang saleh. Nah, mereka membangun di atas kuburannya masjid dan mereka menggambar, menggambar mereka. Nah, barakallahu fikum di masjid tersebut mereka menggambar dengan gambar-gambar tersebut. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka menggambar. Nah, barakallahu fikum di masjid tersebut dengan gambar-gambar. Ulaika syirarul khalqi indallah mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Jadi jangan sampai kita tertipu. Nah, barakallahu fikum dengan gambar-gambar yang ada, terutama gambar makhluk bernyawa. Ikhwani wa akhwati fillah, jangan bermudah-mudahan. Upayakan semaksimal mungkin kita menghilangkan gambar-gambar makhluk bernyawa sekecil apapun. Baik itu yang ada mungkin di sampo-sampo atau di sabun-sabun atau mungkin di nah barakallahu fikum Naam di kaos atau mungkin di baju dan semisal hilangkan semuanya barakallahu fikum. Jangan ditunda-tunda. Kapan lagi kita beramal amalan kebenaran, amalan amalan al-haq, itu tunda? tidak sempat lagi barakallahu fikum segera. Begitu beli kok ada gambar makhluk bernyawa, segera dihilangkan, dihapus, dihilangkan. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Allah musta'an. Banyak dari kalangan saudara-saudara kita, ahli sunnah wal jamaah, ikhwan kita. Nah, barakallahu fikum. Itu banyak yang melalaikan hal seperti ini. Bermudah-mudahan Nah, baik itu yang ada di baju atau kaos istrinya atau anaknya atau mungkin enam korden-korden yang ada eh, terkadang gambar kupu atau kadang gambar kupu-kupu atau gambar ini dan itu hindari barakallahu fikum ahlus sunnah wal jamaah harus senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk kokoh tegak di atas kebenaran barakallahu fikum yang batil itu batil yang benar itu benar yang hak itu hak nah barakallahu fikum jangan sampai kita bermudah-mudahan dan juga nah barakallahu fikum lemah dalam masalah seperti ini barakallahu fikum. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah jami'an. Karena gambar makhluk bernyawa adalah haram, tidak boleh kita menggambarnya, apalagi kita Naam melestarikannya barakallahu fikum tidak perlu kenangan-kenangan foto-foto di dinding-dinding hindari semuanya yang mengandung mengandung gambar makhluk bernyawa barakallahu fikum. Naam tidak perlu kita bikin Nam nam barakallahu fikum habibakumullah punya toko atau punya rumah kemudian patang dipasang CCTV dan semisalnya tidak perlu. Itu semuanya gambar makhluk bernyawa. Sarana wasilah untuk menghantarkan kepada gambar makhluk bernyawa, mendatangkan atau barakallahu fikum menghasilkan gambar makhluk bernyawa. Jangan samakan CCTV dengan Cermin barakallahu fikum beda CCTV dengan cermin. Kalau cermin silakan tafadhol sebesar apapun silakan mau dipasang di mana saja. Tapi kalau CCTV atau kamera yang tersembunyi misalnya hindari, hilangkan barakallahu fikum musnahkan. Tidak perlu barakallahu fikum ahlus sunnah wal jamaah harus pandai-pandai dalam masalah seperti ini dan tidak boleh bermudah-mudahan barakallahu fikum. Naam. Kita lanjutkan Famin dinil jahiliyah dan termasuk agama jahiliyah ittikhadul awliya'i was salihin arbaban min dunillah. Yaitu Nah, mereka menjadikan para wali dan orang-orang saleh sebagai Rab, Rab selain Allah Subhanahu wa taala. Yaz'umuna annahum yuqarribunahum Allah zulfa. Naam, sangkaan-sangkaan yang batil. Mereka mengira, mereka beranggapan bahwasanya para wali dan orang saleh tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pendekatan. Wa annahum yashfa'una lahum indallah dan bahwasanya mereka bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan perkara dengan suatu perkara yang tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka tidak pula memberikan manfaat kepada mereka wa yaqulun seraya mereka berkata haula'i syufa'una 'indallah mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala ini ungkapan yang tidak benar. Allah musta'an. Karena mereka banyak alasannya ketika dinasihati, kenapa kalian minta kepada orang-orang saleh? Ya udah meninggal. Kenapa kalian minta kepada para wali yang mereka anggap kalian na'am barakallahu fikum, mereka anggap eh, barakallahu fikum na'am kalian menganggap mereka sebagai wali dan semisalnya? Allah musta'an. Mereka beralasan kita ini banyak dosanya. Kita ini dosanya bertumpuk-tumpuk. Enggak mungkin kalau kita minta langsung kepada Allah Taala. Jadi kita harus melalui perantara-perantara si fulan, si alan, wali fulan, wali alan dan semisalnya. Ini semuanya adalah ungkapan-ungkapan yang tidak benar dan berseberangan dengan dalil yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Bagaimana tidak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi telah bersabda ketika menasihatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah." Langsung. Apabila kau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun udhibu ad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Aku mengabulkan doa untuk orang-orang yang dia apabila dia berdoa kepadaku barakallahu fikum kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati saya sayadkhuluna jahannam dakhirin. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian semuanya kepadaku langsung. Nah, tidak perlu pakai perantara-perantara orang soleh. Eh, para wali dan misalnya mereka anggap wali. Allah musta'an. Astajib lakum kata Allah Ta'ala. Sungguh aku akan memenuhi, akan mengabulkan untuk kalian. Innal ladhina Naam, sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong, innalladzina istakbiruna 'an ibadati, yang mereka sombong terhadapku di dalam beribadah kepadaku. Maksudnya sombong di sini tidak mau berdoa, meminta kepada Allah Taala, saya dukhuluna jahannam dakhirin. Sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Allah musta'an. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman di sini, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, ma na'buduhum illa ila Allah zulfa." dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai para wali. Naam. Barakallahu fikum mengatakan apa? Na'buduhum kata mereka, kami tidak mengibadahi mereka. Tidak mengibadahi para wali illa melainkan liqarribuna ila Allah zulfa. Melainkan agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pendekatan. Wa haula'i la ya'taqiduna fihim annahum yakhluqun wa yarzuqun wa yuhyun wa yumitun. Dan mereka tidak ada keyakinan bahwasanya ada pada orang orang soleh tersebut. Ada pada para, para wali tersebut bahwasanya mereka bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki. Mereka tidak meyakini seperti itu. Nah, tidak meyakini bahwasanya mereka bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Bal ya'tarifuna anha hadza khassun billah. Bahkan mereka mengakui, meyakini Nah, membenarkan bahwasanya ini semuanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembenaran seperti ini, tauhid rububiyah seperti ini, apakah bisa masukkan mereka dalam keislaman? Belum, belum bisa masukkan karena yang inti adalah tauhid al-uluhiyah, mengesahkan menunggalkan Allah taala dalam beribadah. Naam, la ilaha illallah. Naam. Wa inna ma ittakhadhuhum wasa'ita bainahum wa bainallahi syufa'a. Hanya saja mereka menjadikan para wali tadi dan orang-orang saleh yang meninggal tadi sebagai perantara-perantara antara mereka dan antara Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pencari syafaat, pemberi syafaat untuk mereka. Fasarafu lahum anwa'an minal ibadat. Akhirnya mereka menyerahkan atau manusia tadi menyerahkan untuk mereka para wali dan orang saleh yang meninggal tadi, nah beberapa jenis ibadah diserahkan kepada mereka untuk mereka. Min ajli an yuqarribuhum ilallahi zulfa. Dalam rangka agar apa? Agar para wali dan orang soleh yang meninggal tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Taala dengan sebenar-benar pendekatan. Hadza dinul jahiliyah, Allah musta'an. Yang seperti ini adalah agama orang-orang jahiliyah. Wa alaihi ubadul kubur al-yaum dan juga yang berada di atas agama ini adalah para penyembah kuburan pada hari ini. Nasallallahu al-afiyata wassalamah kata beliau. Nah, Syekh Salah Fauzan Nas'alullah al-afiyata wassalamah. Kita minta kepada Allah Ta'ala, na fikum, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan juga keselamatan. Wa minal ghuluwi fil quburi wa ashabiha. Termasuk bentuk hulu berlebihan. nah barakallahu fikum terhadap kuburan-kuburan dan juga enam penghuni atau dalam artian pemilik kuburan tersebut. Nah, dalam artian apa? Orang yang meninggal yang sudah dikubur di dalamnya itu al-bina'u 'alaiha, membangun di atasnya yang dikenal dengan kijing-kijing dan semisalnya. Enggak perlu kita bangun-bangun, enggak perlu ngapain dibangun. Nah, jangan samakan alamnya sama, alamnya beda. Walaupun disiram dengan air sepenuhnya, dalam matian walaupun disiram dengan air satu ember pun enggak akan terasa. Beda alamnya para fikum, jangan disamakan. Wa israjuha kemudian juga memberikan lampu di atasnya, wa wad'u satair 'alaiha dan meletakkan tutup eh, penutup-penutup sitar-sitar baik kain dan semisalnya, wal kitabatu 'alaiha dan tulisan juga di atasnya dilarang juga. Jadi terus bagaimana? Enggak perlu ditulis. Dikubur langsung, dikubur, kemudian kuburannya nah barakallahu fikum setinggi kalau misalkan mau ditinggikan setinggi sejengkal saja. Nah barakallahu fikum kemudian dikasih tanda dan batu. Enggak perlu dikasih nama. Wa suha dan juga mengkapurnya itu juga dilarang. Namun semen di semen atasnya dan misalnya dibangun haram. Wa ghairu dzalika min madahiril hulu dan yang selain itu daripada perkara-perkara yang hulu Hati-hati iyyakum al-ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan sifat al-ghulu, berlebihan di dalam agama ini. Tersungguhnya sikap berlebihan adalah yang menyesakan umat-umat sebelum kalian. Walihada nahar Rasul sallallahu alaihi wasallam an dzalika Oleh karena ini Rasulullah melarang dari semua perkara ini. Nasrullah salamatul afiyah. Nah, dunya wal akhirah. Cukup sekian dulu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Alhamdulillah Walhamdulillahirabbil alamin.